Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum.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 Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dari Allah SWT dan juga <clears throat> taufiknya sehingga kita dengan kekuatan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala bisa me menyambung kembali dari sorof ya e, dari sorof kita dari kitab al kafi fi ilmi sarfi jadi awal ya alhamdulillah e, setelah libur panjang ya, sebelum ramadan kita sudah sampai ke fi'il nahi ya fi'lun nahi ya jadi kita malam ini akan mengulang sedikit eh, sudah masuk mungkin beberapa eh, apa namanya baris tapi supaya mengingatkan kembali dan menyegarkan kembali dari saraf kita yakni pelajaran tentang perubahan-perubahan kata dan juga asal-usul kata <clears throat> kita akan mulai kembali dari fi'lun nahi ya fi'lun nahi ini fi'il kata kerja yang fungsinya untuk melarang dan artinya adalah jangan ya artinya itu adalah menunjukkan arti jangan kita baca qala al-muallif fi'lun nahi qala huwa fi'lun dalla ala talabi talabi tarki biwasitati idkhalillah an-nahiyah ala al-mudhari'i. fi'lun nahi itu secara e, bahasa secara definisi bahasa adalah kata kerja fi'lun dalla ala talabi tark yang menunjukkan untuk meminta meninggalkan pekerjaan. Kata kerja yang menunjukkan atas permintaan meninggalkan pekerjaan. Jangan, ya. jangan menulis, jangan bicara, jangan pergi. Nah berarti dituntut untuk jangan gitu ya. Biwasitati idkhalillah anahiyah Dengan cara e, prosesnya itu meletakkan huruf la yang menunjukkan la anahiyah ya. La yang menunjukkan larangan ala al alal mudhari'i ya, ke dalam fiil mudori di dalam atau terhadap fiil yang mudore' Jadi uh, la ini masuk pada fiil mudore' saja khusus. Tidak bisa masuk ke fiil madi dan tidak bisa masuk ke fiil amr. Sebagaimana antum sudah tahu juga bahwa la itu ada dua macam, ada la yang bermakna anah ya di sini pada pelajaran kita sekarang. Dan yang kedua adalah yang bermakna la anafiyah yang menunjukkan tidak yang menunjukkan penafian tidak ada ya atau tidak atau bukan itu eh, apa namanya definisi definisi dari fi'il nahi tadi ya wa fi'lun dalla ala talabi tarki biwasitati idkhali la nahya ala al-mudari'in mislu contoh la tadhhab jangan kamu satu orang laki-laki pergi la tadhhab la tashrab jangan kamu satu orang satu orang laki-laki minum la tasrob ya. la tarje jangan kamu pergi atau pulang la tarje jangan kembali jangan pulang la tahruj jangan keluar dan di sini contoh-contohnya ini mengandung domir anta ya mengandung domir anta <clears throat> dan pasal berikutnya qala al muallif tasrif fi'lun nahi Ya, sebagaimana kebiasaan atau merupakan adat atau merupakan ciri khas daripada pelajaran nahu ada tasrif. Eh, pelajaran sholat adalah mentasrif, ini merubah. Merubah mentasrif ya. E, apa namanya? dari satu domir kepada domir yang yang berikutnya. Dan tasrif pada fi'il nahi sini tidak semuanya, tetapi terbatas pada domir-domir yang menunjukkan mukhotob. Yang menunjukkan mukhotob yang diajak bicara, baik itu mukhotob atau mukho mukhotobatun. Yang baik itu yang laki-laki atau yang menunjukkan mu'anas. Mukhotobah. Ya. Kita baca bersama. La tadhab, la tadhaba, la tadhabu. <clears throat> La tadhabi, la tadhaba, la tadhabna. Nah ini ya ini ruang lingkup atau cakupan atau pembahasan daripada fi'il nahi itu domir-domirnya terbatas, tidak semuanya tidak semuanya tidak huwa huma hum tidak hiya huma hunna tidak kemudian apa namanya ana nahnu juga tidak tetapi khusus anta antuma antum anti antuma antuna anti antuma antuna ada enam ya e, kalau misalkan yang e, untuk yang lebih huwa huma hum atau hiya huma hunna ya itu cakupannya adalah di amrul ghaib kemarin ya di e, apa namanya pembahasan yang uh, amrul ghaib. Amrul ghaib ini uh, kata kerja yang mendengar perintah dan dia untuk yang ghaib. Untuk yang apa namanya tidak hadir gitu ya. Baik. Sekarang masuk ke kalau sudah paham insyaallah ya. Jadi salah satu contoh diambil fiil yang uh, eh, tazhab la tazhab. <clears throat> Adapun untuk fil-fil yang lainnya kita akan praktekkan di situ tamrin sorif uh, tasrif sorif lah atau tasrif lah. Uh, fiil yang pertama adalah la tajlis. Artinya jangan duduk. Tafadhol uh, eh, bergiliran. Ya. Yeah. tak bagus. La Berikutnya la jangan membaca, jangan kamu membaca. Hmm. Ya. Fil berikutnya, fil nahi berikutnya adalah la tal'ab, jangan bermain. Tafadhol. Hmm? Ya. Ya, la tal'ab, la tal'aba, la tal'abu, la tal'abi, la tal'aba, la tal'abna. Berikutnya la tarji, jangan pulang. Ahsanta. Bagus sekali. Uh, Alhamdulillah. Ini fiil-fiil yang diminta di sini empat kata kerja kita bisa menyelesaikannya. Dan ini merupakan salah satu apa namanya contoh kecil dari antara fiil-fiil yang demikian banyak kita insya Allah mengkiaskan uh, cara membacanya seperti itu. <clears throat> Berikutnya Ikhwanifidin rahimani Warahmatullah. rahimakumullah. Eh, tamrin yang kedua adalah tarjim menerjemahkan, terjemahkanlah ya, artikan ya gitu ya ke dalam bahasa Indonesia tentunya. La eh, tarjim ila lugatil ila Indonesia. La ta'budu sekarang. La ta'budu bahasa Indonesia nya apa? Ya, eh, ke sini berarti apa? <laughs> La ta'budu jangan kamu eh, jangan mereka tiga orang lagi laki menyembah. Iya. Di situ artinya sudah betul. Ini jangan uh, menyembah tetapi domirnya yang belum belum sinkron ya belum pas la ta'budu di sini mengandung domir mukhotob kalau yang tadi mereka itu berarti mengandung eh, mengandung domir goib eh, jangan bukan diartikan mereka tapi domirnya antum di situ banyak berarti diterjemahkan sekali lagi la budu, Ya Yuhanna nasu la ta'budu syaitana. Inna syaitana kana lakum adua, kayak gitu ya ah Betul? Nah, nah di situ menempatkan arti kaliannya jangan setelah kalimat fiil. Jadi seolah-olah nanti kaliannya sebagai maf'ulnya nanti. <laughs> kaliannya sebagai objek gitu ya. Kaliannya di depan. Jangan kalian menyembah. Nah, kalian banyak menyembah jangan bukan mengatakan jangan menyembah <laughs> kalian gitu. Nanti yang disembah kalian jadinya gitu. <laughs> Maka maksudnya kalau kita kalau kita artikan secara detail jangan kalian tiga orang laki laki-laki atau lebih ya menyembah kan gitu ya. Nah di sini maksudnya berarti di sini tolak tark. Uh, fi'lun ala Kata kerja yang menunjukkan untuk menuntut meninggalkan pekerjaan tersebut. Ya pekerjaan pekerjaan apa fi'lah itu. Berlawanan dengan fi'lul amri. Kalau fi'lul amri justru talabu talabu husuli syai' gitu ya. meniminta uh, apa namanya hasil suatu pekerjaan kalau fiil amr. Misalkan uh, apa namanya sembahlah. Nah, diminta apa namanya perbuatan menyembah tersebut harus dilakukan. Tapi kalau fiil nahi itu meminta untuk ditinggalkan. La budu jangan menyembah. Jadi perbuatan menyembahnya e, diminta untuk ditinggalkan. Nah, itu bertolak belakang dengan fiil amr. Bertolak belakang dengan fiil amr. Apa artinya? La takfuri. Antum, la takfuri. Ya, takfuri ya. Iya, giliran antum takfuri. <laughs> Tadi udah. La takfuri. Jangan kamu satu orang perempuan Iya, betul. Jangan kamu satu orang perempuan berbuat kafir atau kalau bahasa lain kafaro artinya apa di situ? Apa? Iya, ingkar juga bisa. Atau e, kalau di kamus itu Artinya agak agak agak agak aneh, agak agak asing gitu. Di sini itu apa ya kafaro itu artinya kafaro yakfuru menolak ya. Mm -mm. Iya. Baik, nanti belum ketemu ya. Kafaro yakfuru. Berikutnya adalah ini harap maklum e, pindah dari tempat yang sepi menuju yang ramai <laughs> jadi jadi suaranya harap maklum mungkin mendengar atau yang lainnya e, kok berisik latar belakangnya gitu ya. Ah iya, jadi kafaro yafur itu kalau di kamus di halaman 55 itu menutupi, menolak, mengingkari, menutupi kafaro itu mananya e, berdekatan, menolak, membangkang, kemudian mengingkari dan menutupi ya di situ halaman 55 nah, yang maksud anak artinya agak sedikit asing itu menutupi <laughs> jarang-jarang menutupi itu diartikan dari bahasa dari kata kafaro berikutnya hi eh, la tamna'a la tamna'a mau oh, pakai itu ya Iya, menahan, melarang, mencegah bisa. Asanta, bagus. Ya, masih ingat ingatan kita bahwasanya kalau bermana dua itu kalau tidak dita, dita tidak ditakit tidak ditafsir laki atau perempuan sebutkan dua-duanya. Berikutnya la atas alna. Hmm? Ya, betul. Bertanya atau meminta ya. Latas alna. Lat uh, eh, lataka latafalu ya. latafalu sih eh, uh, artinya. Latafalu. Iya, betul. betul. Iya. Secara secara singkatnya jangan kalian bekerja, jangan kalian lakukan, jangan kalian kerjakan, jangan kalian amalkan, jangan kalian lak, e, dan sebagainya ya. Menunjukkan tiga orang laki-laki atau lebih. La tashrobi apa nih? La tashrobi ya betul ya. La tashrobi silakan. Iya, ja, iya, jangan kamu seorang perempuan minum. Iya. La Buro. La tanzuro. Apa artinya hi? La tanzuro. Janganlah. Betul, janganlah. Betul. La taktubu. Di sini. La taktubu sing apa eh, terjemahannya? Ya, betul. La taktubu. Hmm? Apa? Oh, takzibu di sini ya. Oh iya, <laughs> bukan menulis. <laughs> ya afan ini anak salah ucap. La takzibu bukan la takzibu, bukan la, bukan la taktubu. La takzibu ya, jangan kalian dengan laki-laki terlebih berdusta atau berbohong ya. Baik, tamrin tiga itu setelah kita menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Sekarang kebalikannya, tarjim ila lughatil arabiyyati. Artikan ke dalam bahasa Arab ya. Satu, jangan kau laki-laki masuk. Ya, ini satu orang maksudnya. Silakan. La tadhul bagus. Jangan pulang kau sekalian perempuan. Ini berarti banyak kalau udah sekalian itu maksudnya segenap gitu ya mungkin ya. Apa bahasa Arabnya? Pulang, ya ini dari kata roja. Apa tadi? Latah rojna, <laughs> Bukan. Roja yarji'u. Nah, Fiilnya asal asal fiilnya adalah roja'a yarji'u. Itu pulang atau kembali. Nah, di sini kalau jangan pulang, janganlah kau sekalian, ini kamu sekalian, tapi menunjukkan perempuan pulang. Nah, bukan bukan latah rojna, tapi apa? <laughs> nah iya, ya latar jena ya. latar jena Uh, itu apa namanya? Uh, untuk terjemahan dari atau untuk e, arti dari bahasa Indonesia-nya jangan pulang kau sekalian perempuan adalah latar jina ya. Kemudian yang ketiga jangan duduk kau berdua. Duduk? Iya, latar jelisa. Di sini tidak dikait, tidak di apa namanya tentukan laki atau perempuan, maka jawab semuanya atau jawab satu juga sudah cukup lata jelisa ya. Baik laki-laki atau perempuan. Jangan pergi kamu laki-laki, satu ini maksudnya. La tadhab, betul. Jangan tidur kamu sekalian laki-laki. Ya ini berarti banyak. La tarkhudu atau la tanamu ya eh, apa namanya? fiil yang lainnya la tanamu atau la tarkhudu. Jangan malas kau laki-laki satu. Ya, la taksul. Kasala yak yaksulu ya. La taksul. Jangan bersedih kau perempuan satu. La, iya la tahzani ya. La tahzan inallaha ma'ana. La tahzani gitu ya. Jangan naik kamu sekalian laki-laki. Jangan naik. Naik bahasa Arabnya sa'ida sa'adu Sa'ida sa'adu iya. E, jangan naik kamu sekalian laki-laki. Nah, ini maksudnya banyak. Domirnya banyak ini. Berarti apa? Sa'ida sa'adu La tas'adu, ya betul. kali ada istilah lain naik dalam bahasa Arab. Apa? Menaiki berkendaraan ya. Nah, di sini kalau rokiba bermana e, berkendara jangan mengendarai. Kalau naik di sini adalah apa, apa namanya? Eh, sa'ida yas'adu, kenapa? La ta'ruju. Oh ya, ya ruju gitu ya. Bisa latar ruju Naik. Ya seperti di beberapa firman Allah Taala bisa bermakna ya ruju di surat apa itu ada e, bermakna ya ruju ilaihi ya gitu ya. Kemudian juga latar adu sebagaimana kalau misalkan orang yang itu kama ya adu fis sama apa namanya e, sesak dadanya ketika dia naik ke langit. Ketika dia naik ke gunung, dia e, merasa sesak dadanya. Juga bisa bermakna latar fau begitu ya. Tapi kita pilih salah satu di antaranya misalkan Sa'ida sa'adu uh, ini la tas'adu atau araja aruju la ta'ruju. La ta'ruju itu bermakna naik. Dan eh, nomor sembilan jangan mendengarkan atau jangan dengarkan kau berdua. Bahasa Arabnya apa? La tas eh? Uh, kau berdua di sini. Sami'a yasma'u kalau berdua bukan tasma'u tapi tas ah. latas latas ma'a ya sami mau latas ma'a kalau mau itu eh, kalian laki-laki banyak kamu sekalian sepuluh jangan datang kamu sekalian perempuan apa datang bahasa Arabnya bisa ber e, atau apa namanya jaa ataya di apa roja itu ke kembali bukan datang hmm, datang itu kenapa atau hadir bisa hadara yahduru hmm. hadoro kan misalkan fulan hadir kan gitu ya maksudnya ada gitu ya. datang la tahdurna hadoro yahdiru atau ya yahduru ya la tahdur la tahdurna hmm. Untuk yang jaa atau ya ada itu termasuk yang e, eh, berilat memiliki penyakit jadi mungkin agak sulit mengucapkannya. <clears throat> Kemudian Ikhwan Hidin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membahas dari apa namanya pengertian dan juga contoh tasrif dan latihannya. Kemudian kita akan masuk di fase berikutnya bahwasanya fi'il nahi itu kalau yang fiilnya mutaaddi membutuhkan objek, maka dia sangat mungkin bersambung dengan domir. Ya, sangat mungkin bersambung dengan domir. Kalau tidak bersambung dengan domir, nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Maksudnya uh, yang menjadi objeknya itu adalah isim zohir, isim zohir. Misalkan uh, apa namanya uh, isim zohirnya itu misalkan uh, al mudaris misalnya ya, fiilnya Latas al, Latas al al mudarisa Nah itu langsung itu mudah. Jadi tidak ada masalah. Latas al al mudarisa Latas alil Mudarisa. Jangan kamu bertanya kepada pak guru. Latas alil, Latas al al mudarisa Tetapi di sini yang menjadi sering e, apa namanya? sering bingung, sering susah, sering apa namanya? e, tertukar atau salah paham manakala Fil-fil tersebut bersambung dengan domir seperti ini. Nah, maka ini e, dibahas yakni e, bahwasanya fi'il nahi e, dengan tasrifnya itu sangat mungkin al muttasil bidomiri nasbin sangat mungkin bersambung dengan domir yang nasob ya jadi kalau domir bersama dengan fi'il itu sangat itu insya Allah artinya 100% ya sangat kuat sekali menunjukkan bahwasanya domir itu kedudukannya sebagai maf'ul bih e, apa namanya kedudukannya sebagai nasob dalam keadaan nasob dalam keadaan maf'ul bih dalam keadaan objek kita baca di sini Contohnya latas alhu, maksudnya apa artinya? Jangan kamu bertanya kepadanya, gitu ya. Jangan kamu bertanya kepadanya. Nah di sini uh, fiil ini bersambung dengan domir al mutasil. Maka judulnya tasrifu fi'lun nahi al muttasili bidomiri nasbin. Perubahan kata kerja yang menunjukkan nahi yang bersambung dengan domir nasab. Ya. Kita baca. La alhu, la tas'alhuma, la alhum. Latas eh, alha, latas alha, latas alhuma, latas alhum. Aiyah ah, ini salah cetak ya. Ini harusnya huna ya. Hmm. Kita ulangi. Latas alha, latas alhuma, latas alhuna. Iya. Latas alni, latas alna. Ya, ini contoh-contohnya ya. Kenapa di sini e, tidak semua domirnya itu disebutkan? Mestinya kan di sini udah setelah latas alhunna, latas alka, latas alkuma, latas alkum. Ya, walaupun bisa tetapi e, secara apa namanya logisnya atau secara e, apa kenyataannya kan ber, sepertinya e, kontradiksi lah gitu ya. Latas alka, jangan kamu bertanya kepada dirimu ya, <laughs> gitu. Latas alkuma, jangan kamu bertanya kepada kalian berdua. Ya jadi kayak nanya sendiri, jawab sendiri gitu maksudnya. Nah, itu kalau dari sisi memungkinkan, memungkinkan. Kalau asal menyambung-nyambung saja bisa. Semua 14 lembar itu kita bikin semua bisa. Latas alhu, latas alhuma, latas alhum, latas alha, latas alhuma, latas alhunna, latas alka, latas alkuma, latas alkum, latas alki, latas alkuma, latas latas alkunna, itu ya. Latas alni, latas alna itu bisa saja tetapi yang enam domir mukhotab yang domir yang mukhotab ini tidak perlulah dibahas sebab itu mungkin sangat jarang nadir sangat jarang terjadi jadi kita pilih dipilih di sini domir-domir yang memungkinkan yang dalam kenyataannya itu sangat e, mungkin bisa terjadi yaitu latas alhu latas alhuma latas alhum latas alhuma eh, latas alha latas alhuma latas alhunna Latas alni, latas alna. Kalau latas alni itu sangat logis. Jangan kamu bertanya kepada saya. Kan itu ya. Latas alni, jangan kamu bertanya kepada saya. Tetapi untuk yang uh, fiilnya itu baru satu macam di sini ya. Baru satu macam. Jadi domir di sini yang dipakai ada delapan, kemudian uh, tasrif uh, itu ada enam. Jadi enam kali delapan bisa ada kemungkinan empat puluh delapan perubahan. Ada ada kemungkinan empat puluh delapan perubahan gitu ya dimulai dari sini kalau kita tulis ke bawah dari atas ke bawah itu latas al hu sampai latas alna nanti diliran urutan yang keduanya latas alahu gitu latas alahu sampai latas na sampai enam latas uh, latas alnahu ke bawah jadi delapan jadi sini delapan ada sekali enam empat puluh delapan nanti bisa terbukti dari tamrin bisa bisa apa namanya bisa loncatnya itu kok bisa ke sana itu nanti dari tamrin, bisa kelihatan dari tamrin e, menyeberang gitu ya. Menyeberang. Nah, sekarang nanti sebelum itu kita e, tamrin sebelumnya ini sorif dulu. E, tasrif dulu domir atau fiil dengan bersambung dengan domir latan surhu jangan kamu menolongnya bagaimana tadi oh enam ya nah sekarang antum tasrif latan surhu seperti di atas seperti dalam contoh eh, di atas, tafadhol. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. hmm. Bagus sekali. Asanta. Latan surhu latan sar latan surhuma latan hum, latan surha latan surhuma latan surhunna latan surni latan surna. Berikutnya la murhu jangan kamu menyuruh dia. la la hmm. hmm. dua lagi? Eh, <laughs> la ta'murni, la ta'murna. <laughs> baru baru enam kurang dua. Berikutnya la tadribhu, jangan kamu memukulnya. Tafadhol. Agak sulit ya dari dari do kemudian di sini ya apa kayak kolokolah dua kali gitu ya. Padahal do itu tidak kolokolah. Tapi pendalan pendalanya tuh dua kali jadi agak merepotkan. Kalau misalkan la murhu itu ringan atau latan surhu biasa. Tapi kalau dah latad ribhu, latad ribhuma, latad ribhum, latad ribha, latad ribhuma, latad ribhunna, latad ribni, latad ribna. Berikutnya nahu jangan kamu melarangnya atau mencegahnya atau menolaknya bisa. Hmm. Paj Iya. Ha. Iya. Hah? <laughs> jadinya jadinya lam lam lam gitu ya lah jadi tamna. <laughs> yang tadinya uh, huruf la jadi lam gitu kenapa ya itu karena memang apa uh, <laughs> jadi terpancing uh, mengucapkan lidahnya ya lidah kita lidah kitanya hmm. Loh, jadi <laughs> ada sin lagi jadi. <laughs> Pelan-pelan harusnya. Iya. Iya. Iya. Tuh kok banyak sekali ya. <laughs> nggak selesai-selesai. iya. ni ha iya mungkin maksud <laughs> perlu dilurusin <laughs> iya apa namanya apa perlu ketenangan ya perlu ketenangan dan juga biasa saja artinya e, di bahasanya itu dengan fokus konsentrasi la tamnahu la tamnahuma la tamnahum la tamnaha La huma la hunna La ni la na, gitu. Jangan jadi lam-lam gitu. <laughs> Berkali-kali mengucapkan lam, <laughs> padahal bukan lam, ya lah. <laughs> nggak apa-apa. Khairan ya. Jadi memang seperti itu. E, ketika mentakseri itu sering kita itu lidahnya kesleo atau tersletot ya. Jadi karena emang e, apa namanya suka eh namanya apa? Namanya kesalahan lidah dan sebagainya ya. Maklum karena memang bahasa Arab seperti itu. Nah ini e, diantara contoh e, dari sekian banyak fiil-fiil nahi yang yang bisa kita e, apa namanya ambil dari sini atau atau kita cukupkan dari contoh ini walaupun banyak sekali. Kemudian tamrim berikutnya tarjim. Nah di sini antum akan bisa merasakan bahwasanya fiil-fiil nahi itu yang bisa kemungkinannya eh, apa namanya bertasrif dengan kandungan domirnya itu bukan hanya saja satu dengan domir mutasil yang berikutnya. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwasanya la tasaluhu itu baru kandungan domirnya satu anta, belum yang antuma, belum yang antum, belum yang anti, belum yang antuma, belum yang antuna gitu ya. Nah, di sini akan terasa bahwasanya domir-domir itu e, bisa lebih dari satu dan juga bersambung dengan domir nasab yang berikutnya. Antum lahi? Eh, apa artinya latas aluni? Hmm. Iya, tak bagus sekali. Latas aluni itu asal asal muasalnya dari apa? Kalau kita urut dari atas, latas aluhu kan gitu ya. Latas aluhu. Cara penulisannya jangan kasih alif. Kalau misalkan dia tidak bersambung dengan alif ada alifnya. Eh kalau tidak kalau dia tidak bersambung dengan domir, dia ada alifnya ada alifnya seperti uh, tasrif fi'il nahi yang di awal itu la tadhabu. Ada alifnya kan? Tapi manakala bersama dengan domir, maka alifnya itu di, dihilangkan. Ya, la tas'aluni. Itu asal muasalnya la tas'aluhu, la tas'aluhuma, la tas'aluhum, la tas'aluha, la tas'aluhuma, la tas'aluhunna, la tas'aluni, la tas'aluna. Nah, di sini la tas'aluni jangan kalian bertanya kepada saya. Jangan kalian tiga orang laki-laki atau lebih bertanya kepada saya. Apa artinya latas al latas alhum? Iya, masya Allah ya. Ini detail. Latas alunida juga tadi yang awal tadi. Janganlah kalian bertanya, janganlah kalian tiga orang laki-laki atau lebih bertanya kepada saya laki-laki atau perempuan, gitu ya. Sayanya ada dua ada dua macam. Gak isa ya, gak isa ya. Baik. Untuk perdana ini Eh, kita apa namanya cukupkan dulu ya untuk menyegarkan kembali dari kita dan insya Allah kita akan bertemu lagi setelah daurah tentunya di pekan ketiga eh pekan keempat bulan ini insya Allah ya ini di tanggal 24 atau 25 Juli mendatang insya Allah ya Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain eh, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh